kita hina dan naif ini Yang berumuran dosa dan noda Tapi masih Allah pilih diberikan kepada kita hidayah Islam Yang tidak diberikan kepada banyak umat Bahkan kepada orang-orang terdekat para Nabi dan Rasul kita lebih beruntung dibandingkan paman Nabi Abu Talib. Perjuangan dia dalam membela Islam lebih dahsyat dibandingkan kita berjuang membela agama Allah ini. Nabi diboikot tiga tahun oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia bersama Nabi. Bahkan mereka makan akar pohon. Bahkan mereka makan dedaunan di sana ada Abu Talib Datang orang-orang kafir Quraisy Kepada Abu Talib Berkata, Ya Abu Talib Keponakanmu ini mengacau urusan kami Memecah belah jemaah kami Sudilah kiranya kau berikan kepada Kau berikan dia pada kami Kami akan gantikan keponakanmu itu Dengan laki-laki Dengan anak kami yang paling baik yang paling gagah sebagai gantinya. Berikan dia kepada kami akan kami habisi dia. Kami berikan anak kami kau jadikan pengganti keponakan Muhammad. Berkata Abu Talib, apakah mungkin aku sudi menyerahkan ya keponakanku untuk kalian bunuh? Kemudian kalian berikan anak kalian untuk pelihara? Ini tidak fair. Demi Allah, kata dia, ya selama-lamanya selama aku ada masih hidup kalian tidak akan pernah sampai dapat menyakiti keponakanku dialah beban tapi tragis matinya di penghujung kehidupannya ketika akan meninggalkan dunia ini datang kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mendakwahi dia berkata Nabi ya ammi qul la illallah Wahai paman Ucapkan kalimat La ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah Kalimat dan Wahajulaka biha illallah Kalimat ini yang akan dapat kujadikan sebagai hujah untukmu kuberikan syafaat di hari kiamat Insya Allah Dia lihat wajah keponakannya Dan dia ingin mengucapkan kalimat tersebut karena mencari keridoan keponakannya di sana ada Abu Abu Jahal di sana Amr bin Hisham berkata Abu Jahal Atarghabu an millati abika? Apakah engkau rela meninggalkan agama turun temurun nenek moyangmu? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Engkau benci kepada agama bapakmu Abdul Muttalib? Maka dia bahkan mengucapkan kalimat tersebut. Kembali lagi tawarkan ya ammi qul la ilaha illallah. Katakan wahai paman kalimat ini. Kembali Abu Jahal mengatakan, apakah engkau rela mengganti agamamu? Agama nenek moyangmu turun temurun yang saling mereka wariskan hingga sampai kepadamu. Akhirnya Abu Talib mengatakan dia tetap di atas agama kaumnya dan dia meninggal. Nabi bersedih. Ya, pamannya meninggal di atas kekufuran. Maka Allah hibur nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan, "Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta." Engkau tidak akan mampu memberi petunjuk siapa yang kau mau. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang dia mau. Allahu Akbar tidak mengenai hidayah orang terdekat Nabi sementara antum menerima hidayah tersebut Allah mudahkan kita menerima hidayah karena orang tua kita turun temurun adalah orang-orang muslim Allahu Akbar hidayah inilah perjalanan panjang yang telah letih kaki Salman mencarinya sehingga akhirnya dia dijual dari Persia dia berjalan kaki mencari hidayah ya Ceritanya panjang, intinya mencari hidayah. Sampai akhirnya dia dijual oleh orang-orang Arab, dibeli oleh orang-orang Yahudi. Allah Akbar. Hidayah ini tidak pilih tempat. Ya, dari Romawi ya Allah datangkan Suhaib Ar-Rumi. Nabi kita ingin agar Abu Jahal memeluk Islam. Allah pilih Umar bin Khattab. Nabi sempat berdoa Allahumma hadi Ya Allah berilah petunjuk antara Al-Amrain Antara Umar bin Khattab Ataupun Amr bin Hisham Nama Abu Jahal Allah pilih Amr Allah pilih Umar bin Khattab Nabi inginkan pamannya Abu Talib Tapi Allah tidak inginkan Abu Talib Allah inginkan Salman Al-Farisi Allahu Akbar Ikhwan Syed Kiram Kadang-kadang orang memiliki akal yang besar, kedudukan yang besar, tidaklah berhidayah kepada Islam. Sekalipun dia raja-raja, sekalipun dia penguasa-penguasa, sekalipun dia bapak daripada Nabi. Lihatlah bagaimana Ibrahim mendakwahi ayahnya Azar. Azar membuat berhala-berhala. Datanglah Ibrahim kepada ayahnya. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة Wahai ayahku Azar Bagaimana kau jadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan-Tuhan Inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin Sungguh saya melihat engkau telah tersesat jauh dengan kaummu Allah beri petunjuk kepada Ibrahim Tidak diberikan kepada Azar bapaknya Ibrahim tidak diberikan kepada Raja Namrud. Tidak diberikan kepada kaum Ibrahim. Tatkala mereka sedang lalai, masuklah Ibrahim Al-Khalil ke rumah ibadah mereka. Ibrahim ingin menunjukkan kepada mereka apa yang mereka sembah makhluk yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula menolak mudarat faj'alhum judzadan illa kabiran lahum kata Allah akhirnya berhala-berhala tersebut dihancurkan oleh Ibrahim ditinggalkan satu yang paling besar mereka kaget mereka lihat dalam rumah peribadatan mereka berhala semua hancur. Berkatalah mereka man fa'al hadza bi alihatina. Siapa yang berani melakukan tindakan ini kepada Tuhan-tuhan kami? hancur Tuhan-Tuhan mereka berserpih-serpih maka berkata sedang mereka sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim kami dengar ada seorang pemuda yang leneh namanya Ibrahim dia yang berbeda akidahnya dengan kita berkata Raja Namrud fa'tu ala ayunin nas bawa dia di hadapan orang banyak Ibrahim didatangkan dengan paksa di hadapan orang banyak bertanya raja Namrud a anta fa'alta hadza bi alihatina ya ibrahimu wahai ibrahim apakah engkau yang telah melakukan tindakan ini kepada tuhan-tuhan kami ibrahim menjawab bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun berkata ibrahim iya dia yang melakukannya yang paling besar ini tanyakan Tanyakan kepada mereka semua andai kata mereka bisa menjawab. Tanyakan kepada mereka andai kata mereka bisa menjawab. Maka mereka mengatakan, bagaimana kami berbicara kepada patung-patung yang tidak bisa menjawab, tidak boleh mendengar. Berkata Ibrahim, "Uffil lakum wa lima ta'budun." Memang kalian tidak menggunakan akal sehat kalian. Inilah yang kau sembah semua. Tidak bisa menjawab kalian. Hal yasma'unakum ittad'un? Apakah semua mereka ini mendengar kalian tatkala kalian menyeru kepadanya? Subhanallah. Patah hujah mereka. Mereka berkata Ibrahim, bagaimana berbicara dengan patung-patung ini? Kenapa hendakkan sembah patung-patung semacam ini. Bapak Ibrahim nggak dapat hidayah. Padahal itu bapaknya nanti. Raja Namur penguasa enggak dapat hidayah. Allah Akbar. Lihatlah ketika kaum muslimin datang ya ke negeri Madinah. Madinah memeluk Islam sebagian mereka. Ada seorang pemimpin Madinah namanya Amr ya Al-Jumahi. Ya. Orang ini pembesar di kaumnya. Apa yang terjadi? dia punya anak yang telah memeluk Islam namanya yakni nama anaknya Muaz Muaz bin Amr al-Jumhi Muaz ini telah masuk Islam dan dia punya sahabat namanya Muaz bin Jabal kedua-duanya masuk Islam mereka begitu prihatin kepada laki-laki ini kepala suku di kaumnya ya tapi tidak memeluk Islam dan dia punya berhala yang dia simpan di rumahnya ya berkata ketika itu Mu'ad kepada sahabatnya kayaknya kita harus kerjai patungnya ini malam-malam mereka masuk ketika ia tidur ya mereka curi patung tersebut setelah mereka curi mereka buang di lubang sampah pagi hari bangunlah laki-laki ini ya pertama kali dia lihat adalah berhalanya. Dia kaget, Tuhannya hilang. Tuhannya hilang. Siapa yang curi Tuhan saya? Seketika dia cari keliling-keliling. Dapatnya di tong sampah Tuhannya bercampur bau dengan sampah-sampah. Dia ambil, dia cuci, dia bersihkan, dia beri parfum. Celaka yang telah mencurimu, hai Tuhan. Kualat yang mencurimu ini. Padahal yang mencuri anaknya ditempatkan pada tempat semula. Ya, malam berikutnya tidur dia kembali malam hari. Dua orang ini tetap berjaga-jaga. Mereka curi kembali, mereka campakkan di tempat yang pertama kali. Besok pagi dia kaget, Tuhan yang hilang, kali Tuhan yang hilang. Langsung dia datang ke tong sampah tersebut. Dia marah besar, Siapa yang berani mencuri dirimu wahai Tuhan? Andai kata ku tahu akan kupotong-potong tangannya. Dia bersihkan, ditempatkan pada tempatnya semula. Hari ketiga lebih parah lagi keadaannya. Ya, disiapkan pedang Tuhan. Tiap malam aku nggak mungkin menjaga dirimu. Ini pedang Kulekatkan, dekatkan padamu. Andai kata ada yang mau mencuri dirimu, ini pedang. Ha. Pertahankan dirimu, capek jaga dirimu dah. Subhanallah. Ya. Akhirnya dia pun tidur. Tak peduli anaknya. Diambil patung tersebut. Ada bangkai anjing. Diikatkan dengan bangkai. Dicampakkan di TPS tempat pembuangan sampah yang jauh bercampur baur dengan darah-darah segala macam ya pagi hari dia kaget tengok Tuhan yang gak ada dia cari tempat semula gak ada keliling kampung cari Tuhan subhanallah akhirnya dapatnya Tuhan yang berlumuran dengan darah bangkai ya maka dia ketika itu kecewa dengan Tuhannya Sungguh hina kau Tuhan Bercampur bau dengan bangkai-bangkai Aku jangan menyembahmu Setelah itu dia masuk Islam Subhanallah Saya teringat satu anekdot ini Ada seseorang di kampungnya Dua orang mereka adik beradik ini Ya Mereka terkenal nakal Tukang curi Ya Akhirnya ibunya ini capek udah ngurusan ini. Hei bulan, tiap kali ada kecurian mereka tanya kepadaku, engkau biang keroknya, tobatlah. Ya, ini orang muslim. Akhirnya dibawa mereka kepada ahli ibadah mereka. Ya, maksudnya susah dinasihati oleh ulama ini. Ini ulama non Islam saya nggak perlu sebutkan namanya apa akhirnya marah ketika itu ulama tersebut Hei Fulan, kau tahu di mana Tuhan? Pucat wajahnya, gemetar bibirnya. Dia lihat kiri kanan, aku nggak tahu di mana Tuhan. Lari dia langsung, tinggalkan rumah ibadah tersebut. Di pintu berjumpa sama abangnya, dua-duanya pencuri. Kata bang, kenapa kau pucat? Kacau bang. Kenapa kacau? Tuhan hilang. Dikira aku yang curi. <laughs> Tuhan hilang, dikira. Padahal maksud ulama tersebut, kau tahu nggak Tuhan melihatmu? Di mana Tuhan? Gak tahu. Lari dia. Kacau bang, Tuhan hilang. Dikira aku yang mencuri. <laughs> La ilaha illallah. Inikah Tuhan yang hilang? La wakbar. Ya khawatir kiram. Hidayah begitu mahal. Wallahi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hidayah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan al-hidayah adalah al-ilmu nafi' wal amalu salih. Itu makna hidayah. Hidayah adalah ketika seorang memiliki pemahaman tentang ilmu akidah yang benar, tentang Allah, tentang negeri akhirat, tentang agama, ilmunya benar, kemudian diamalkan ilmu tersebut. Inilah makna hidayah. Dan hidayah Ya, disebutkan oleh para ulama yang Qayyim menyebutkan ada jenis empat hidayah. Ada empat jenis hidayah. Pertama namanya hidayah amah, hidayah sifatnya umum. Ya Allah berikan kepada seluruh makhluk Sampai kepada binatang Sampai kepada tumbuhan Berupa ilham Insting Allah yang berikan insting tersebut Ya Allah berkata tentang lebah وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah-lebah Jadikanlah gunung-gunung sebagai tempat sarang-sarang kalian Ini hidayah Ya Wa minasyajari dan jadikanlah pohon-pohon kayu sebagai tempat sarang-sarang kalian mimma ya'rishun dan apa yang dibuat manusia untuk kalian subhanallah Lebah itu nggak akan pernah salah alamat, pasti dia benar. Dia hisap cari pati bunga, nggak pernah salah. Subhanallah. Kemudian dia hasilkan madu, kemudian dia hasilkan bipolen untuk makan anak-anaknya. Lebah paling indah, subhanallah. Sarangnya itu nggak ada peluang lubang kosong dibuat indah sekali. Siapa yang beri hidayah? Allah. Inilah namanya hidayah amal ya antum lihat bagaimana Allah menciptakan seluruh makhluknya bagaimana yang namanya kilawar Allah beri hidayah kilawar malam hari jalan nggak perlu pakai senter kita pakai senter pun nabrak-nabrak dia nggak pernah nabrak-nabrak kelawar subhanallah ya nggak pernah sejarahnya kelawar mati nabrak tembok nggak pernah nabrak pohon nggak pernah Allah beri hidayah ya Allah beri kepadanya sinyal. Sinyal ini akan memantul, apapun depannya akan balik ke dia. Lebih dahsyat radarnya dibandingkan radar ini buat manusia. Kadang-kadang kapal tabrakan, pesawat tabrakan, nggak pernah ada pelawar tabrakan. Subhanallah hidayah. Yang lebih menakjubkan bagaimana Allah buat dia berbeda dengan kita. Tidurnya menggantung, kaki di atas, nggak jatuh. Allahu Akbar. Ya, menakjubkan ini hidayah antum bisa nggak kira-kira gitu tidur antum lihat unggas bebek badan besar kaki segini alsa itik kaki kecil badan besar tidur malam angkat kakinya satu antum bisa tidur seperti gitu ini hidayah wah wakbar hidayah aman ya Allah berikan bahkan kepada bukan hanya binatang kepada tubuh-tubuh tumbuhan. Antum campakkan biji. Siapa yang menumbuhkan biji ini? Membelah diri. Kemudian dia menguatkan akar. Akarnya menghujan ke bumi. Menyerap. Subhanallah. Saripati makanan dan air. Menumbuhkan batang. Mengeluarkan. Siapa? Insinyur pertanian? Ya? Keadaan. ada. Kemudian warnanya menjadi hijau. Siapa mewarnai warnanya? Dia buat rambutan berwarna merah. Dalamnya putih, Subhanallah. Siapa yang buat? Allah. Antum letakkan tumbuh-tumbuhan. Dia akan mencari matahari. Letakkan di samping rumah antum. Dia akan membelok mencari matahari. Semuanya hidayah. Allah di khalaqah Dia lah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan kodratnya. Menyempurnakan segala sesuatu penciptaannya. Ya. Semua sesuai dengan ukurannya. Diciptakan Allah binatang dengan kulit-kulit tebal. lembu kulitnya tebal ya supaya nggak payah ganti-ganti baju ya coba andai kata kulit kita tebal setebal lembu nggak perlu kita pakai baju-baju gini jadilah kita seperti lembu tapi Allah buat kulit manusia begitu tipis begitu sensitif dengan panas matahari sensitif dengan dingin akhirnya mereka harus berkreasi ya berupaya membuat pakaian mereka pada musim panas mereka buat pakaian tipis, pada musim dingin mereka buat pakaian tebal dari kulit segala macam. Indah lihat. Tengok indahnya antum di pakaiannya. Coba pakai lembu. Ini subhanallah warna-warni indah. Sepatu antum ganti-ganti, sepatu kulit. Sepatu. Coba bayangkan kuda, nggak ada pernah ganti-ganti. Ya lembu. Sepatu mereka nggak seperti kita Allah buat keras kakinya supaya nggak payah dicarikan untuknya sepatu Lihat unta pun demikian. Ini semua hidayah. Allahu Akbar. Atau lihat kepiting. Matanya sungguh menakjubkan. Seperti gini ya. Ada matanya di atas. Coba mata kita seperti itu. Apa jadinya? Allah sempurnakan ciptaan kita. Lihat kepiting. Kemana jalannya? Nyamping ke samping. Coba kita jalan kayak kepiting. Apa jadinya? Ini hidayah Namanya hidayah ammah Yang kedua adalah namanya hidayah tu Al-bayani bertilalah Yang kedua namanya hidayah tu bayan Hidayah berupa petunjuk Yang padanya ada keterangan Ada ilmu Hidayah tu bayan Wadilalah Allah kirimkan kepada kita Rasul Rasul ini memberi kepada kita jalan kebenaran Islam Allah kirimkan kepada kita Alkitab berupa Quran menuju kita kepada jalan yang benar. Dibacakan kepada kita Al-Quran Dibacakan kepada kita sunnah Nabi Ini semua adalah hidayah sulbayan Setiap orang berusaha menyebarkan hidayah ini Dan inilah Allah sebutkan dalam Al-Quran Tentang Nabinya Wa inna la tahdi ila siratin mustaqim Sungguh Muhammad engkau menunjuki orang ke jalan yang lurus Hidayah apa yang Rasulullah berikan kepada manusia? Hidayah al-bayan. Hidayatul bayan, penjelasan. Dan inilah kewajiban setiap kita, setiap dai menyebarkan Islam, kebenaran Islam, menyebarkan kebenaran tauhid, keindahan Islam. Alangkah indah dan mudahnya Islam. Hanya orang Islam yang belajar tentang Islam yang tahu kemudahan tersebut. Di luar Islam, Allah sulit beragama. Tiap hari mereka harus terkeluar-keluarkan uang untuk agama mereka, untuk Tuhan-Tuhan mereka tiap hari. Subhanallah, macam-macam mereka harus persembahkan. Kadang rokok, kadang apem, kadang ayam. Subhanallah. Islam begitu mudah. Allah Akbar. Jadi ikhwati rahimakumullah, sebarkan kepada manusia. ingin Islam, agama fitrah. Jangankan Islam itu membolehkan untuk membunuh orang tanpa hak, membunuh kucing saja dalam Islam membuat seseorang masuk ke dalam neraka. Berkata Rasulullah, "Dakhalat imra'atun fi hirratin habisatha." Seorang perempuan masuk ke dalam neraka gara-gara mengurung kucing. Kucing dikurung masuk neraka. Bagaimana membunuh manusia? Agama rahmat Subhanallah. Agama rahmat. Dan jihad dalam Islam tegakkan bukan untuk membunuh orang-orang kufar, menyebarkan dakwah agar tidak terhalang dakwah dalam Islam. Jihad dilarang memerangi orang-orang yang tidak merangkum kaum muslimin. Dilarang memerangi wanita. Dilarang memerangi anak-anak, dilarang memerangi orang tua. Jihad bukan menumpahkan darah tujuannya menyebarkan dakwah, meninggikan kalimat Allah agar orang menikmati Islam, Nabi bukan haus darah. Ketika takluk bangsa Arab, ditaklukkan kota Makkah, seluruh bangsa Arab tunduk di bawah Nabi SAW. Untuk menjaga tertumpahnya darah tidak ada peperangan. Betapa strateginya dakwah Nabi dia mengatakan, "Man dakhala baitahu fawa amin." Yang masuk rumah tutup pintu aman, gak akan kami ganggu. Padahal dia diusir. Kau sahabat-sahabatnya dibunuh, pamannya dicincang-cincang, sekarang orang kafir semua dibawa telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu rahmatnya Nabi sehingga dia katakan kepada semua orang kafir Quraisy yang masuk rumahnya tutup rumah aman, tidak diganggu darahnya. Yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Yang masuk Masjid Haram aman. Dia hanya permalukan sekitar berapa orang saja penjahat-penjahat perang yang wajib dibunuh dimanapun berada. Penjahat perang. Yang antaranya Ikrimah Kata Nabi, orang-orang ini penjahat perang, walaupun bergantung di Ka'bah bunuh. Anak segelintir saja. Ketika semuanya tunduk pada Nabi, Nabi bertanya kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syar Quraisy, mata dhununa anni fa'ilun bikum?" Wahai Quraisy, sekarang kira-kira apa yang saya lakukan terhadap kalian? Dia kuasa untuk mengatakan eksekusi mati semua pemuda bisa. Dahulu kala mereka melemparnya dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Mereka mengatakan engkau tukang sihir, engkau penyair, engkau gila, segala macam tuduhan. Hari ini telah berbalik, orang yang mereka usir, orang yang mereka dustakan di atas mereka. Maka mereka mengatakan, "Akhun Karim, wahai Muhammad, engkau saudara kami yang mulia." Dahulu apa? <laughs> Kau adalah gila. penyair sekarang akhun karim engkau lah saudara kami yang mulia wa bunu akhin karim engkau adalah keturunan orang-orang mulia kata nabi inni aqul lakum kama qala yusuf li ikhwatihi hari ini aku akan katakan kepada kalian sebagaimana Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya Yusuf hampir dibunuh saudaranya dicampakkan dalam sumur dijadikan budak diperjualbelikan dijauhkan daripada orang tua dan keluarga Ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dia berkata kepada saudara-saudaranya, "La tasriba alaikumul yawm." Hari ini enggak ada hari pembalasan. Ya Rasulullah alaikum. Semoga Allah maafkan kalian. Hari ini aku berkata kepada kalian sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang menzaliminya, "La tasriba alaikumul yawma. Idhabu wa antum at-tulaqa." Pergi kalian semuanya bebas, tidak ada suara pun yang kujadikan budak. Semua bebas merdeka pilih. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Coba mereka kata masuk Mekah, dia tumpahkan darah-darah mereka, kebencian akan bersarang. Akan datang maksudnya mereka balas. Tapi itulah Islam, agama rahmat. Bukan sebagaimana yang dipersangkakan oleh orang-orang muslim. Islam agama teroris. Wallahi tidak. Hidayah ikhwan rahimakumullah tentang Islam. Jadi yang kedua namanya hidayatul bayan. Ini kita harus sebarkan kepada umat-umat manusia. Islam bukan agama yang menyulitkan Islam bukan agama yang tidak toleran Sangat toleransi kepada Orang-orang muslim Tentunya dalam bingkai syariat Nabi SAW tidak pernah paksakan orang yang masuk Islam Bahkan tidak boleh kita paksakan orang masuk Islam Kita hanya menyebarkan, menyampaikan Sampai Allah katakan La ikhra fid din Tidak boleh paksa dalam, Tidak ada paksaan dalam agama Qatabayan ar-rusul min telah tampak kebenaran daripada kesesatan. Enggak bisa kita paksakan. Kita hanya ditugaskan untuk menyampaikan hidayah ini. Namanya hidayah apa tadi? Hidayah al-bayan wa dilalah. Yang ketiga, ini hidayah hanya milik Allah. Namanya hidayah itu taufik. Ini tidak dimiliki seorang pun sampai Nabi pun tidak memilikinya. Hidayah taufik ini hanya milik Allah. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah Akbar. Kadang kita ngotot kepada seorang, kita beri kepada segala macam hujah-hujah. Tapi dia enggan. Kita nggak perlu stres, kita nggak perlu bersedih. Tugas kita telah selesai, hanya menyampaikan. Dan begitulah tugas para nabi. Kata Allah, "Wa ma'al rasuli illa al-balagh." Kewajiban para nabi hanya menyampaikan. Allah Akbar. Ini hidayah mutlak min Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih tahu siapa orang-orang yang berhak diberi hidayah, siapa orang-orang yang tidak layak menerima hidayah. Ya. Inilah yang Allah katakan tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk wahai Muhammad kepada siapa yang kau sukai. Hidayah apa namanya ketiga? Hidayah taufik. Yang keempat kata Bukhari adalah hidayah ila jannati au ila nar. Hidayah petunjuk ke surga atau ke neraka di hari kiamat. Mahabat. Di hari kiamat Orang-orang mukmin yang masuk surga lebih mengenal rumahnya di surga dibandingkan rumahnya di Bali, di Denpasar. Subhanallah. Nanti nggak akan pernah ceritanya antum masuk surga, salah masuk kamar. Eh, afwan, kamar antum nggak pernah ceritanya. Kita dan orang-orang yang akan masuk surga, insya Allah kita akan masuk surga. Amin, amin. Kalau masuk, tapi kita harus berupaya. Kelak di sana nggak perlu antum tanya-tanya. Akhi, mana istananya Pak Farid mana? Nggak perlu. Kalau masuk saya Gak perlu Semua orang masing-masing tahu Bahkan Istri kita sebenarnya di surga nanti Bukan di dunia ini Itulah kalau masuk surga Bila diberi surga Dan di dunia ini andai kata mereka salihah Insya Allah mereka lah jadi istri-istri kita di surga kelak Amin Bersama bidari dari surga Ya. nggak akan pernah kita salah. Kita nggak tahu mana isi kita di surga. Tapi tidak akan pernah kita salah. Inilah namanya hidayah adalah jannah. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ahli surga mengatakan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk kepada surga ini. Nggak akan salah alamat. Atau sebaliknya. Hidayatun ilallah. Hidayah ke neraka. Yang wajib masuk neraka, gak perlu dia bertanya mana jalan ke neraka. Tahu dia <laughs> mana jalan ke neraka. Subhanallah. Ya, setiap orang akan Allah bimbing kemana dia ciptakan di hari kiamat. Ahli neraka akan tahu tempatnya ke neraka. Ahli surga akan tahu tempatnya ke surga. Inilah empat jenis hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Dan kata-kata ihdinas siratal mustaqim Tunjuki kami ya Allah hidayah ke jalan lurus. Maksudnya adalah hidayah lebih dilalah. Yang kedua adalah hidayah taufik. Yang ketiga kelak di surga agar tidak tersesat. Agar Allah berikan kepada kita petunjuk untuk meniti sirat. As-sirat al-mustaqim di antara maknanya ya adalah as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam setiap orang akan melewatinya. Setiap orang kata Allah, "Wa in minkum illa wariduha." Setiap kalian pasti melewati neraka jahanam di atas titian ini. Semua. Gak ada beda. Semua. Sampai para nabi pun melewati jembatan ini. Setiap nabi ketika mau melewati jembatan ini berdoa, Rabbi salim salim Ya Allah selamatkan selamatkan Begitu tipisnya jembatan ini Dan orang yang menitinya bermacam-macam Ada yang bagikan kilat menyambar Begitu cepatnya Sesuai dengan tingkatan amalnya di dunia Ya Ada yang subhanallah bagaikan kuda yang begitu cepatnya berlari, ada yang bagaikan unta berlari, ada bagaikan orang yang berlari, ada yang orang ber, bagaikan orang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat, ada yang merangkak-rangkak. Semuanya sesuai dengan amalan kita di dunia. Ya, dan jembatan al ini memiliki duri-duri namanya kalalib bagikan kail-kail yang mengkait yang merobek-robek subhanallah yang memiliki dosa-dosa ketika itu akan tersayat-sayat. Kata Nabi, makhdusun najin. Ada yang tersayat-sayat tapi selamat sampai ke ujung. Dan ada yang nyangkut jatuh ke bawah ke neraka jahanam. Subhanallah. Secep, sedahsyat apa kita dalam berupaya mengamalkan agama Allah di dunia ini secepat itu kita berjalan selambat apa kita mengamalkan agama Selambat itu kita berjalan. Subhanallah. Inilah maknanya as-siratal mustaqim. Adapun orang-orang kufar semua akan digelincirkan ke dalam neraka jahanam. Adapun orang-orang mukmin sesuai dengan tingkat amalannya. Ada yang tersobek-sobek, terkoyak-koyak, bahkan ada yang ditarik. Subhanallah. Berkata Allah Jalla wa ala wa in minkum illa waridha. wa kana ala rabbika hatman Dan itulah ketetapan Tuhanmu yang tidak bisa diganggu gugat. nunajjil Kami akan selamatkan orang-orang bertakwa. Wa nadharu fiha Kami tenggelamkan orang-orang zalim ke dalam neraka jahanam tersebut dari atas sampai ke neraka jahanam 70 tahun baru sampai ke bawah 70 tahun subhanallah ikhwati rahimakumullah siapa yang Allah selamatkan nunajjil ladina taqau yang bertakwa siapa yang bertakwa mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah yang berupaya untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Berkata sahabat Nabi ketika mendefinisikan takwa namanya Talq ibnu Habib, at-taqwa. Takwa adalah ya engkau mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan ala nurin min Allah sesuai dengan cahaya daripada Allah wa tarju Allah karena engkau mengharapkan ganjaran daripada Allah mengerjakan perintah-perintah Allah dengan cahaya, maksudnya dengan ilmu yang benar. Karena cahaya Allah adalah ilmu yang dititipkan kepada Rasulullah SAW. Engkau mengerjakan segala macam perintah-perintah Allah dengan cahaya daripada Allah. Dan engkau dalam mengerjakannya mengharapkan ganjaran Allah. Tarju sawab Allah. Sebagian orang mengerjakan ketaatan tidak mengharapkan ganjar Allah, mengharapkan pujian makhluk, mengharapkan pujian manusia. Ini bukan takwa. Takwa tarju tawab Allah. Kau harapkan hanya balasan Allah. Kalau dia bangun masjid, dia nggak sibuk-sibuk menempel namanya di sana. Tak perlu. Kalau dia berinfak, nggak perlu sibuk-sibuk harus ke dunia orang tahu. Dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau meninggalkan segala macam bentuk larangan-larangan Allah ala nurin min Allah. Engkau meninggalkan semua larangan Allah dengan ilmu dan cahaya daripada Allah. Karena engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang meninggalkan larangan bukan takut kepada Allah, takut kepada hantu, takut kepada jin, takut kepada syaitan. Sebagian tempat yang dianggap angker, dibuat bacaan-bacaan, dilarang berkata-kata kotor, dilarang berbuat mesum. Akhirnya orang di tempat tersebut takut. Tapi bukan kepada Allah. Takut kepada siapa? Jin penghuni laut. Hantu penghuni penghuni pantai. Ini bukan takwa. Ikhwatul kiram, rahimakumullah. Ihdinash siratul mustaqim. Apa makna as-siratal mustaqim? Dari Ibu Kathir rahimahullah menyebutkan Ada empat makna sirat al-mustaqim Pertama makna adalah Al-haq Tunjuki kami jalan lurus Maka maksud kita jalan lurus adalah Jalan kebenaran Al-haq Definisi yang kedua Maknanya Ihdinat sirat al-mustaqim Tunjuki kami jalan lurus adalah ya, Yang kedua Al-islam Maka orang yang berada dalam Islam Dia telah berada pada jalan yang lurus Makna yang kedua Berarti andai kata orang bukan berjalan ke Islam Dia berjalan ke jalan yang tersesat Bahwa Yang ketiga makna as-siratul mustaqim adalah Al-Quran jalannya Quran dan Quran ini tidak akan pernah dapat kita pahami tanpa sunnah maka wajib di samping Quran sunnah tidak akan mungkin kita dapat mengamalkan Quran tanpa sunnah Nabi saya berikan contoh Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata tegakkan salat tunaikan zakat salat apa ini kita nggak tahu di Quran nggak ada nama sholat zuhur, nggak ada nama sholat asar, nggak ada nama sholat maghrib, nggak ada isya, nggak ada isya empat rakaat, nggak ada takbiratul ihram, nggak ada. Di mana kita dapatkan? Sunnah. Maka jalan Quran, Quran yang diterangkan dengan sunnah. Nabi bersabda, "Ala ini utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, aku diberikan Allah Quran dan yang sepertinya bersamanya. itulah namanya sunnah. Allah katakan wa'atuz zakata, bayar zakat. Apa yang harus kita bayar? Baju kita minta zakati, peci kita zakati, mobil kita zakati, kita enggak tahu. Sampai datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang harus zakati. Bukan semua harta di zakati. Begitu butuhnya Quran kepada sunnah. Maka makna afsiratul mustaqim adalah orang yang berjalan sesuai dengan jalannya Quranul Karim yang jelas oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjalan bukan di atas petunjuk Quran dan bukan di atas petunjuk sunnah, ini orang tersesat kesesatan yang jauh. Subhanallah. Kemudian yang keempat, mana as-siratal mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar Ihdinas eh, siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan lurus. Maksudnya tunjuki kami mana jalan Abu Bakar Siddiq dan mana jalan Umar bin Khattab. Keduanya Rasulullah SAW sebutkan orang yang selamat cara beragamanya. Sehingga beliau bersabda, "Iqtadu bil min ba'di." Abi Bakrin wa Umar ikutilah ambillah petunjuk kedua orang setelah aku meninggal Abu Bakar dan Umar kalau kita mengikuti keduanya, kita tidak tersesat. Yang mencela keduanya, mereka tersesat kesesatan yang jauh sekali. Ada orang-orang yang mengaku Islam, mengaku sebagai umat Muhammad. Agama mereka dibangun atas kebencian kepada dua orang ini. Bahkan kesaksian mereka ketika masuk Islam ala mereka harus diikutkan laknat kepada kedua manusia yang Allah muliakan ini dan laknat kepada kedua putrinya. Ini agama sesat menyesatkan bukan di atas petunjuk. Subhanallah. Dan mana Abu Bakar Umar menunjukkan kepada kita jalan Quran, jalan Sunnah tidak akan pernah dapat selamat dipahami kecuali melalui pemahaman para sahabat-sahabat Nabi. Yang terdepannya adalah Abu Bakar dan Umar Antum lihat kelompok-kelompok yang menyimpang tersesat dalam Islam. Mereka punya dalil Quran, mereka punya dalil Sunnah, tapi pemahaman mereka dalam memahami Quran dan Sunnah bukan sebagai dipahami oleh Bakar dan Umar Khattab. Bukan dipahami oleh para sahabat sahabat Rasulullah. Barang siapa yang berusaha memahami Quran dan Sunnah tapi tidak dibawa bimbingan pemahaman para sahabat, dia wajib tersesat sebagaimana tersesatnya kaum Khawarij yang membunuh Ali Ikhwatul kiram rahimakumullah. Inilah makna as-siratal mustaqim kita padakan sampai sini nanti selepas isya kita akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teruslah ya belajar teruslah mencari tambahan-tambahan hidayah karena hidayah itu bertingkat-tingkat. Kita sekarang ini sebagian kita hanya baru dapat hidayah Islam. Ada orang-orang Allah bimbing di atas hidayah Islam ada namanya hidayah sunnah. Dan hidayah sunnah ini pun bertingkat-tingkat. Ya, maka ilmu akan menambahkan kepada kita hidayah di atas hidayah. Sekarang orang bertanya, kenapa kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Tunjuki kami di atas jalan lurus. Bukankah kita telah berada di atas jalan itu? Jawabannya ya Tapi kita enggak tahu sampai kapan jalan ini kita tempuh Kadang-kadang subuhat Gara-gara menikah Gara-gara wanita Kadang-kadang orang ganti agamanya Kawan saya tersebut tersesat gara-gara wanita Ya Murtad, pindah agama gara-gara wanita Kita enggak tahu Maka kita meminta kepada Allah eh siratul mustaqim Agar senantiasa di atas jalan hidayah ini Itu yang pertama yang kedua agar tambahkan hidayah di atas hidayah. Karena hidayah itu bertingkat-tingkat. Dan jalannya adalah ilmu. Dan ilmu yang saya maksudkan adalah al-ilmu sahih. Dan ilmu yang sahih adalah ilmu yang bersumber daripada kitabullah dan dari sunnah Rasulullah yang dipahami oleh para sahabat-sahabat Nabi. Dan antum andai kata mau tahu orang baik, lihatlah sikap terhadap ilmu. Andai kata dia mencari majlis ilmu itu orang kebaikan padanya banyak. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan buat dia berusaha memahami agama, mempelajari agama. Jalan memahami agama adalah mempelajari agama. Innamal ilmu bitta'allam, ilmu itu dengan belajar. Tidak ada ilmu ladunni, enggak ada. ya tidur bangun langsung dia jadi wali nggak ada harus dengan belajar kata Nabi innamal ilmu bitta'allum ilmu harus dengan belajar ya nggak bisa antum tengok ini hadis ini sahih nggak sebentar saya tidur dulu bangun tidur hadis ini tidak sahih nggak bisa belajar jalan pertama jalan kedua banyak-banyak berdoa agar Allah jaga kita di atas kebenaran ini. Dan banyak doa Nabi SAW sebagaimana Anas meriatkan dalam hadis yang sahih. Banyak kali aku mendengarkan Nabi berdoa, Ya mukallib al qulub, sabit qalbi ala ta'atika. Sabit qalbi ala dinika, wahai zat yang membolak balikan hati manusia, tetapkan hati kami di atas agamamu. Nabi aja selalu berdoa padahal dia Rasulul Rabbil Alamin apalagi kita ikhwati rahimakumullah banyak berdoa maka orang yang enggak pernah sholat bagaimana dia berdoa dia enggak dekat kepada Allah hubungannya putus dengan Allah Subhanahu wa taala ya jadi yang pertama ilmu yang kedua adalah doa yang ketiga carilah kawan-kawan yang saleh dan kita akan bahas kelak mungkin di hari terakhir ya bagaimana kawan ini mempengaruhi yang lain kenapa tersesat umat-umat karena kawan karena lingkungan karena masyarakat ya ini adalah merupakan sarana untuk dapat menjaga hidayah bertemanlah dengan teman-teman yang saleh ya Nabi kita alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berteman dengan orang-orang saleh Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu akan diketahui dengan temannya, dengan agama temannya. Andai kata temannya itu orang baik-baik, insya Allah dia baik. Mustahil ustaz kawannya itu maling, mustahil. Ustaz kawannya bandar judi, ustaz kawannya perampok, tukang begal, mustahil. Ya, Kata Nabi, "Fal yanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah setiap orang melihat siapa jadi temannya. Berkata pepatah Arab, "As-sahibu sahib." Teman itu menarik. Ya. Maka berusaha mencari kawan-kawan yang saleh. Sebaik-baik teman adalah teman yang saleh. Yang mengingatkan terkala kita salah, terkala kita keliru, terkala kita sesat, ini teman sebaik-baik teman. Ya, teman itu bukan yang membuat kita tertawa, terbahak-bahak, bukan itu teman. Berkata petarab, "Shadiquka man abkaka, la man adhakaka." Sahabatmu yang mampu membuat engkau sadar walaupun engkau harus menerima nasihatnya dengan tangisan, bukan teman yang pandai membuatmu tertawa. Teman tertawa, ya teman happy-happy, semua orang gampang jadi teman. Tapi yang meluruskan antum salah itu payah. Menasihati antum ketika keliru itu sulit didapatkan. Ya, maka hendaklah berteman dengan orang-orang saleh. Ya, inilah dia ikhwati rahimakumullah sarana-sarana untuk menjaga hidayah. Allah tabaraka taala alam. Sekarang saya buka pertanyaan. Ya, kepada ibu-ibu. Ibu-ibu yang Allah muliakan, sudah ada sana mikrofonnya? Sudah. Siapa yang dapat menjelaskan kepada saya ya empat bentuk hidayah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Silahkan. Siapa? Ya, silakan. Yang benar nanti dapat hadiah umrah itu. Bayar sendiri. Tafadhal. Silakan. Tapi tidak boleh lihat buku. Enggak <laughs> boleh lihat catatan. Silahkan. Ini melatih hafalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang pertama hidayah amal, yang kedua hidayah taufik, hidayah bayan atau petunjuk, yang ketiga hidayah taufik, yang keempat hidayah 90 yang pertama bukan hidayah amal tapi hidayah itu hidayatun amah hidayah umum tapi walaupun 90 saya beri syafaat 10 jadilah 100 berhak menerima hadiah dengan syafaat yang 10 tadi dan saya berhak memberikan syafaat pertanyaan kedua ya Berapa pertanyaan ini penelitian? Empat pertanyaan. Oke. Okay. Pertanyaan kedua, sebutkan sebutkan kepada saya siapa nama sahabat tadi yang punya Tuhan patung kemudian dibuang tiap hari oleh anaknya. Siapa nama sahabat tadi? Nah. Umar bin Khattab sedikit lagi aja sedikit lagi aja yang lain siapa namanya Amr bin Jamuh Al-Jumahi Amr Al-Jumahi Amr bin Jamuh Al-Jumahi Baik, pertanyaan dibatalkan. Pertanyaan yang ketiga, tolong sebutkan kepada saya bagaimana supaya Anda bisa menjaga hidayah ini. Ah, tadi pelajaran terakhir. Siapa yang bisa? Bagaimana supaya hidayah tetap bersama kita selama-lamanya? Apa yang harus, harus tempuh? Silahkan. Silahkan. Ulangi yang keras. Satu. Satu berusaha untuk belajar muhadhir majlis ilmu. Yang kedua, Ini yang pertama benar. Tak apa, beri dia hadiah. Yang lain, yang lain. Yang lain, ganti yang lain. Ini masih yang tadi. Ini masih yang tadi atau yang lain? Oh, berarti lain. Jamin. Ya. Beliau juga berhak dapat hadiah. Yang pertama dapat nilai 50. Saya beri syafaat 50 jadi 100. Dan saya punya hak untuk beri syafaat. Yang kedua dapat nilainya 100 tapi sebenarnya 50 dari saya karena disebutkan oleh sebelumnya oleh ya, ini penjawab pertama. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir. Ada sahabat Nabi yang bukan dari Quraisy, dari Romawi ya dia. Rasulullah ingin supaya dapat petunjuk orang-orang terdekatnya. Tapi orang dermawan ini dapat petunjuk. Siapa namanya? Siapa? Umar Bakri? Salman. Siapa? Dermawi ya dia. Siapa namanya? Kalau enggak saya serahkan kepada ikhwan ya. nanti hadiahnya dipindahkan kepada ikhwan. Ah. Siapa? Oh, udah diserahkan mikrofon udah kalah. Ya, ikhwan siapa? Ah. Suhail Arumi rumi Jamil. Hadiahnya diberikan kepada ikhwan tersebut. Siapa nama antum, Syekh? Siapa nama antum? Ma'ruf. Ma'ruf, oh syakhsun ma'ruf. Orang dikenal, kenal. Ya, Jamil. Sekarang sudah selesai ya pertanyaan. Sekarang saya menjawab pertanyaan yang saya mampu jawab. Ustaz kan jarak ke neraka 70 tahun. Lalu perjalanan sirat mustaqim berapa lama? Wallahu a'lam. Belum tahu pula saya berapa lama di sirat itu. Tapi yang jelas Rasulullah menyebutkan ada orang bagaikan kilat, ada orang bagaikan ya ada yang bagaikan kuda, ada yang bagaikan macam-macam sesuai dengan amalan di dunia.